dan ini merupakan suatu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kenikmatan yang patut kita syukuri karena kita berkumpul di tempat ini tidak lain kecuali dalam rangka insyaallah Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala talabul ilmi menuntut ilmu ziyadat iman menambah iman dan juga menambah amal. Ikhwan Rahimahumullah Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang menjauhi ujian dan godaan-godaan atau dalam bahasa Arab disebut dengan fitnah. Kata fitnah dalam bahasa Arab punya beberapa makna walaupun dalam bahasa kita lebih cenderung kepada makna menuduh tanpa bukti. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dan itu yang akrab di masyarakat. Makanya kita ketika menerjemahkan fitnah dalam bahasa Arab, kita terjemahkan dengan kata ujian atau godaan apa yang semakna dengan itu. Karena dalam beberapa ayat menunjukkan seperti itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan kebaikan bisyar dengan kejelekan dan khair kebaikan fitnah sebagai ujian. Demikian pula terkadang bermakna yang lebih pantas dengan makna godaan. Seperti Nabi SAW bersabda dalam hadis, maka taraktu ba'di fitnatan ya adarru 'ala rijal min nisa Tidaklah kutinggalkan setelah suatu fitnah, yakni godaan yang lebih berat bagi kaum laki-laki daripada fitnah perempuan, yakni godaan perempuan. Di fitnah di sini lebih pantas kita maknai dengan godaan. Sebagian lagi fitnah bermakna suatu siksaan. Seperti dalam surat Al-Guru ketika Allah swt wa taala menceritakan ashab al-ukhdud orang-orang yang dibakar di parit ah, Allah Subhanahu mengatakan innal ladzina qatalul mu'minin wal mu'minat orang-orang yang menfitnah kaum mukminin dan mukminat. yakni apa? Menyiksa mereka, membunuh mereka, pembunuhan, penyiksaan. Ini juga disebut dengan fitnah. Begitu juga pemikiran-pemikiran yang sesat, syubhat, itu juga bisa disebut dengan fitnah. Nah, jadi kita harus memahami kata fitnah dalam bahasa Arab ini dengan makna yang tepat, yang sesuai, yang lengkap. Jangan kata fitnah dipahami dengan bahasa kita karena bahasa kita adalah bahasa serapan yang sudah mengalami penyempitan makna. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ngomong, dia menfitnah saya, artinya apa? Dia menuduh saya tanpa bukti. Kan begitu. Nah, jadi maksudnya di sini, kita harus memahami suatu kata dengan maknanya yang sesungguhnya. Begitu pula makna-makna kalimat yang lain sekedar untuk menambah faedah. Misalnya makna uh, silaturahmi dalam bahasa kita kata silaturahmi adalah apa? Berkunjung walaupun kepada teman, tetangga, walaupun kepada orang yang kita belum kenal. Kita sebut silaturahmi. Padahal silaturahmi dalam bahasa Arab bermakna apa? Menyambung hubungan kekeluargaan yang ada hubungan kerabat. Nah, mengalami perbedaan antara bahasa aslinya dengan bahasa rapat yang sudah menjadi bahasa kita. Begitu juga kata ziarah. Kata ziarah yang dalam bahasa Arab bermakna berkunjung. Yang itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia silaturahmi itu. Bahasa Arabnya ziarah. Tapi ziarah dalam bahasa kita bermakna apa? Ziarah kubur. Makanya kita dalam menggunakan kata-kata harus disesuaikan. Jangan nanti orang salah paham. Ya. Kalau bahasa Arab begini, kalau bahasa Indonesia begini. Begitu pula kata nasihat. Dalam bahasa Arab, apa maknanya nasihat? Nasihat adalah keinginan baik, iradatul khair lil mansuhi Keinginan baik terhadap orang yang dinasihati. Dengan nasihat makna aslinya atau terhadap sesuatu yang dinasihatkan. Kalau dalam bahasa kita nasihat artinya apa? Memberitahu dari uh, seseorang yang ya berkeinginan baik juga terhadap orang lain yang juga seringkali dari arah yang lebih tinggi kepada arah yang lebih rendah. Biasanya begitu. Walaupun nggak Nah, ini bagian daripada nasihat, walaupun itu menjadi makna yang sempit. Karena dalam bahasa Arab, nasihat punya makna yang lebih. Sehingga di sana ada istilah dalam hadis Nabi, nasihat kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Kalau antum memahami nasihat di sini dengan bahasa Indonesia, antum akan kebingungan memahami hadis. Bagaimana menasihati Allah? Bagaimana menasihati kitabnya? Bagaimana nasihat kepada Rasul? Bukankah sebaliknya? Nah ini karena kita memahami makna nasihat dengan bahasa kita. Yang sudah mengalami penyempitan makna. Tapi kalau kita memahami dengan bahasa Arab. Bahwa nasihat adalah keinginan baik, niatan baik. Maka tidak menjadi ganjal. Mengganjal tidak mengganjal ketika dikatakan nasihat terhadap Allah, yakni kita punya niatan baik, keyakinan baik terhadap Allah. Nasihat terhadap kitabnya, artinya kita punya niatan baik atau keyakinan baik terhadap kitabnya, dan begitu seterusnya. Nah, ini sekedar faedah saja beberapa kalimat yang sering terjadi kesalahan dalam penggunaan dan pemahaman kembali kepada maksud kita pembahasan kita malam hari ini adalah tentang fitnah bagaimana kita menghindarinya dengan makna fitnah seperti yang tadi kita jelaskan yakni bisa berarti ujian, godaan atau pemikiran-pemikiran yang uh, menyimpang dari kebenaran. Ikhwan Muslim rahimakumullah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sebagai orang-orang Islam dari bahayanya fitnah ujian atau pemikiran atau pemikiran yang menyimpang tadi dalam sebagian ayatnya dan Nabi SAW juga memperingatkan dalam banyak hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam ayatnya pada surat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wattaqu dan berhati-hatilah, menghindarlah. Ittaqu berhati-hati, menghindar. Fitnatan pada suatu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim secara khusus. Ayat ini bagaimana disebutkan oleh para ulama memperingatkan kepada kita dengan peringatan yang sangat umum yaitu fitnah-fitnah yang bermacam-macam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqu fitnatan yang dalam uh, bahasa Arab kata fitnah di sini nakirah umum. Apakah itu fitnah dalam bab agama berupa penyimpangan-penyimpangan agama atau fitnah dalam bab duniawi yakni godaan-godaan duniawi Berhati-hatilah kalian. Menghindarlah kalian. Yang ini semua tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Ketika Allah Azza wa Jalla menimpakan suatu azab karena dosa-dosa manusia, maka azab itu tidak pilih-pilih. Ya, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla tentunya. Tapi secara umum semua terkena. Ketika ada Allah Azza wa menimpa suatu kaum, terkadang orang yang baik pun terkena. Hanya saja bedanya nanti ketika dibangkitkan di sisi Allah Azza wa Jalla di hadapan Allah akan terbedakan mana yang zalim, mana yang tidak. Tapi saat terkena suatu musibah, maka semuanya bisa saja kena maka hati-hatilah kalian dari hal tersebut. Dari fitnah yang bersifat menurut. Nabi Alaihi Wasallam eh, juga menyebutkan dalam banyak hadis dan sebelumnya Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yahdari alladziina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah atau yusibahum azabun alim. Maka berhati-hatilah. Alladzina yukhalifun an amrih. Orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah untuk tertimpa fitnah dengan sebab menyelisihi perintah Rasul alaihi wasallam lalu tertimpa fitnah di sini oleh Imam Ahmad rahimahullah dimaknai syirik tertimpa kesyirikan atau kekafiran karena diawali dengan tidak mengikuti Rasulullah SAW lalu melenceng menyimpang sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya jatuh dalam kekafiran atau kesyirikan maka hati-hati لذكرنات الحدود رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا بالقصد هذا الحديث بادئ بالاعمال في تمام في qita'il ليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا Artinya bersegeralah kalian untuk beramal. Hindari fitnah-fitnah, ujian, godaan, penyimpangan yang sifatnya itu satu lailil mudlim seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. yuslih rajul mu'minan wa yumsi kafira. Karenanya seseorang bisa di waktu pagi mukmin sore sudah menjadi kafir. Atau di waktu sore mukmin pagi sudah menjadi kafir. Kenapa? Ya dinahu bi'aradin minad dunia. Menjual agamanya, menukar agamanya dengan harta benda dunia mengorbankan agamanya dan mendapatkan imbalan duniawi yang murah tentunya walaupun dunia tensinya itu murah Nabi Rasul memperingatkan kita dari hal tersebut demi menjaga keutuhan agama kita keistiqomahan kita di atas agama ini demi menjaga hidayah yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita. Dahulu bahkan para sahabat di hadapan Rasulullah berdoa untuk terhindar daripada fitnah yang lahir maupun yang batin. Doa para sahabat tersebut disetujui oleh Rasulullah SAW karena memang membahayakan Ikhwan Fiddin Rahimahumullah, pada hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi juga bersabda, menggambarkan bagaimana fitnah ini akan senantiasa menggoda diri-diri kita. Syaitan akan berusaha memamerkan di hadapan kita dan menawarkan berbagai macam fitnah, ujian, godaan, dan penyimpangan agar kita melenceng dari agama Allah. Sabda beliau, tu'aradul fitan على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء هذا beliau Fitnah-fitnah ini, ujian, godaan maupun penyimpangan-penyimpangan ini, akan didekatkan kepada kalbu-kalbu manusia ke ka'ardul hafiri udan uda ditafsirkan oleh sebagian ulama seperti seseorang membuat tikar satu helai satu helai ya Maka kata beliau, Fa'ayyuma bin isriba. Kalau kalbu seseorang ketika ditawarkan kepadanya fitnah-fitnah itu, ia serap, <clears throat> Maka akan tertitik pada kalbunya titik hitam. Wa makal bin ankaraha tapi ketika kalbu seseorang ditawari itu, dia tolak akan tertitik pada kalbunya suatu titik putih. Hatta yasira ala kalbain. Kata Nabi sehingga akan menjadi dua macam kalbu. Yang satu menerima berbagai macam fitnah, yang satu menolak. Kata beliau, hatta yasir ala qalbain. أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت الليل ما دامت السماوات والأرض yang satu kalbu yang putih karena satu titik demi satu titik sehingga menyeluruh kalbunya menjadi bersih putih ya kata beliau itu sofa Beliau ibaratkan seperti batu yang halus. Yani tidak bisa dihinggapi fitnah-fitnah. Kalau batu itu kasar, ada debu, maka debu akan tetap di situ. Tapi kalau kolbu itu ibarat seperti batu yang halus, keras. Kalau ada debu nempel di situ, begitu mudah hilang kena angin hilang, kena hujan sedikit hilang. Beda dengan kolbu yang tidak seperti itu. Nah, ini kalbu yang pertama. Kenapa? Karena selalu melawan dan menolak fitnah-fitnah tersebut. Tapi kalbu yang satu aswad mirbad. Hitam keabu-abuan. Kalkuzi mujahid, Nabi perumpamakan pengaruh-pengaruh fitnah, ujian dan godaan dan penyelewengan pada kalbu tersebut membuatnya seperti gelas yang tengkurap. Ya, kalbu jafiyah. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Sehingga dengan itu dia tidak lagi kenal yang baik, tidak lagi mengingkari yang mungkar. Diumpamakan seperti itu karena titik-titik hitam tadi sudah menutupi kalbunya. Sehingga nasihat-nasihat tidak mempan. Ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan tidak berpengaruh. Hadis-hadis Nabi yang disampaikan juga tidak berpengaruh padanya. Nasihat-nasihat yang dia dengar tidak membekas. Kata Nabi, karena sudah seperti gelas yang tengkurap. Mau dikucuri air sebanyak apa, nggak akan masuk. Mau dikucuri air sebanyak apa, nggak akan masuk. Ya, itulah akibat daripada fitnah kalau sudah mempengaruhi kalbu manusia. Sehingga akibatnya berikutnya lagi kata beliau, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. La ya'rifu ma'rufan akhirnya dia tidak kenal sesuatu yang baik la yunkiru munkara dan dia pun tidak lagi mengingkari sesuatu yang mungkar. Yang baik dengan yang mungkar ibaratnya sama saja dia tidak bisa menilai. Karena dia hanya menilai dengan apa? Perasaan yang dianggap menguntungkan atau dirasakan baik dianggap baik yang dirasakan jelek dan tidak menguntungkan dia anggap jelek. Timbangannya itu bukan timbangannya dalam menilai adalah Al-Quran dan Hadis dan agama bukan. Timbangannya adalah perasaan dan Eh, menguntungkan atau tidak menguntungkan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Yang lebih parah lagi kalau dia kemudian menganggap baik sesuatu yang jelek dan menganggap jelek sesuatu yang baik. Ini lebih parah lagi. Ikhwan Fitin Rahimahullah, Demikian dahsyat fitnah tersebut digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita termasuk yang mana? Apakah termasuk yang abyad misal kosa, putih, bersih, cemerlang, dan halus? Ataukah seperti yang hitam, pekat, atau hitam e, keabu-abuan, yang sudah tidak lagi mengenali suatu kebaikan. Kalbu manusia bisa berubah-ubah kondisinya. Kalau kalbu kita tergolong yang hitam tadi berusaha segera sadar dan perbaikilah. Dari kalbu yang mati menjadi kalbu yang hidup. Dari kalbu yang sakit menjadi kalbu yang sehat berupaya dan mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fitin rahimakumullah. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang fitnah ini kepada Hudzaifah. Yani fitnah bermacam-macam dan bertingkat-tingkat bahayanya. Dan yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah fitnah yang begitu berbahaya terhadap umat ini pada umumnya. Dalam riwayat Al-Bukhari beliau bertanya kepada para sahabat, "Ayyukum yahfadu am Rasulillah?" Hadis Al-Fitnah. Siapa di antara kalian yang menghafal dari Rasulullah hadis tentang fitnah? Hudzaifah mengatakan, "Fitnatur rajul di ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Kalau itu yang kamu tanyakan, wahai Umar, bahwa fitnatur rajul fitnahnya seseorang pada keluarganya dan anak-anaknya. Fitnah di sini, yakni kalau begitu berbagai kekeliruan, kesalahan dalam keluarganya, terhadap anak-anaknya, istrinya, wangai kesalahan dalam mengalokasikan atau mendapatkan hartanya, wawaladihi wajarih, dalam mendidik anaknya, dalam bermuamalah dengan tetangganya, kekeliruan-kekeliruan tadi, bukan kiruha bisa dihapus dengan sholatnya, dihapus dengan sodakohnya, dihapus dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka nah, menjawab dengan jenis fitnah yang tidak begitu besar. Walaupun itu tetap hal yang tidak bisa disepelekan. Ternyata Umar radhiyallahu anhu bertanya lebih daripada itu. Laisa Bukan itu yang dimaksud. Walakin allati tamuju kamujil bahar. Tapi yang saya maksud adalah fitnah yang menimpa umat ini yang ibaratnya seperti gelombang besar di lautan. Maka Hudaifah memahami pertanyaan Umar bahwa ini adalah fitnah besar yang menimpa umat ini. Kekacauan, ya, pertumpahan darah, penyimpangan yang ada di tengah umat ini. Maka kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Laisa 'alaika ba'san ya Amirul Mukminin." Tidak mengapa dengan dirimu wahai Amirul muslimin فإن بينك وبينها باب karena antara engkau dan fitnah yang kamu tanyakan ada sebuah pintu besar, pintu kuat. Kemudian Umar bertanya lagi, Ayub tahun bab, Amyukbar. Terus nantinya pintu tadi akan terbuka karena dorongan-dorongan itu tekanan-tekanan atau akan terpecah. Hussein mengatakan balista. Bahkan terpecah. Umar mengatakan, kalau seandainya terbuka bisa ditutup lagi. Tapi kalau terpecah, tidak bisa lagi ditutup. Maka ini menjadi pertanyaan para sahabat yang lain yang mendengarkan betapa dahsyatnya fitnah tersebut. Betapa bahayanya fitnah tersebut mengancam umat ini. Bagaimana nanti nasib umat ini kalau sudah kondisinya seperti itu? Fitnah yang berat menimpa umat ini sementara tidak lagi ada penahan karena pintunya pecah. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa terpecahnya, yakni terbunuhnya. Para sahabat bertanya kepada Hudaifah, wahai Hudaifah, apakah Umar tahu siapa yang dimaksud dengan pintu itu? Hudaifah mengatakan, dia tahu. Seperti tahunnya setelah hari ini adalah besok hari. Mereka ingin bertanya lagi lebih spesifik siapa yang dimaksud cuma mereka nggak tangkap. Akhirnya mereka menyuruh seorang tabi'in masuk untuk bertanya dan boleh menjawab yang dimaksud dengan pintu itu adalah Umar sendiri. Dan terbukti Umar radhiyallahu anhu akhirnya terbunuh dan sejak itu mulai Khalifah Utsman Ali permunculan berbagai kekacauan di tengah umat ini. Ya, dengan terbunuhnya berikutnya Utsman yang kita tahu bagaimana proses terbunuhnya sudah merupakan fitnah besar. Berikutnya Ali radhiyallahu anhu juga dibunuh. Jadi itu juga bagian dari fitnah besar yang dilakukan oleh orang-orang kawan. Nah, ini juga bagian dari fitnah yang menimpa umat. Artinya kalau begitu, ikhwan ya, rahimahullah, kita selaku Seorang muslim yang hidup di tengah umat ini akan menghadapi berbagai macam dan berbagai warna-warni fitnah. Dari apa yang tadi disebut Hudaifah, fitnah kita dalam keluarga kita, dalam menghadapi anak istri kita, fitnah kita keluar sedikit menghadapi tetangga kita. Kemudian yang semakin meluas di tengah umat ini, berbagai macam godaan, berbagai macam ujian, berbagai macam penyimpangan. Baik penyimpangan akhlak, penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, macam-macam. Banyak sekali. Maka sungguh uh, dengan itu kita bisa, bisa merasakan betapa pentingnya apa yang diwasiatkan Allah Azza wa Jalla pada ayat pertama yang tadi kita baca Wastaku fitnatan hati-hati kalian hindarkanlah oleh kalian fitnah-fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian maka dari itu ikhwan ibn rahimahullah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ابي هريرة رضي الله عنه فهو النبي مستمتع ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الداعي القائد فيها خير من القائد والقائد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الداعي ومن وجد ملجأ فليعز فليعز فليعز فليعز به Artinya akan datang fitnah-fitnah. Akan muncul berbagai macam ujian, godaan, penyimpangan, dan hal-hal lain dari berbagai macam gambaran-gambaran fitnah yang orang itu bagi mereka yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. barakah begitu. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari kecil. Maka kata Nabi Sallam barang siapa yang bisa mendapatkan suatu tempat perlindungan, berlindunglah dia dengan dia. Nah. hadis Nabi ini Allah Alam menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kita seseorang seharusnya. Sejauh manakah partisipasi dia di dalam fitnah ini? Dia akan menjadi orang yang diam dan menyelamatkan diri atau akan menjadi orang yang ikut berpartisipasi di dalam berbagai macam fitnah-fitnah tersebut. Nah, dan itu bagi tiap orang dengan yang lain berbeda-beda. Yang Nabi umpamakan tadi, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Sampai di manakah sertaan dia di dalam berbagai macam fitnah ini? Ikhwan Rahimahumullah. Jadi dengan itu sadarilah oleh kita semua yang hidup apalagi di zaman sekarang ini. Yang kita melihat dengan mata kepala kita, mendengar dengan telinga kita, merasakan langsung karena kita terjun di dalamnya. Betapa dahsyatnya fitnah-fitnah ini baik terkait urusan duniawi, godaan-godaan duniawi, yang itu godaan-godaan syahwat, ya, ataupun godaan-godaan yang terkait dengan ukhrawi, terkait dengan agama, penyimpangan-penyimpangan. Betapa banyaknya, betapa warna-warninya, dan betapa rancunya, sehingga tidak jarang dari orang-orang sedikit atau banyak terseret pada sebagiannya. Ikhwan Ibn Rahimahumullah Ibn Qayyim Rahimahullah menjelaskan kepada kita Fitnah-fitnah yang ada ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua secara globalnya. Yang pertama, yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Dalam kitab beliau Ighasatul Lahafat min Maqayim Syaitan beliau mengatakan bahwa dari sebenarnya yang pertama adalah fitnah dalam wujud subhat-subhat. Yang kedua, fitnah dalam wujud syahwat-syahwat. Subhat Sifat ini sesuatu yang kurang jelas. Baik dalam hal makanan, minuman, atau dalam hal pemikiran, atau dalam hal keyakinan dan pengamalan ibadah. Seringkali juga ini termasuk yang perlu kita pahamkan dalam istilah bahasa ini subhat. Ya, jadi kita sebut silaturahmi, nasihat dan lain-lain termasuk subhat. Selama ini masyarakat mengenai subhat, Air dalam bentuk apa? Makanan subhat, minuman syubhat Ini juga pemahaman yang mengalami penyempitan. syubhat bermakna lebih daripada itu. syubhat adalah sesuatu yang kurang jelas. Baik itu dalam bab hukum makanan tertentu atau minuman tertentu, atau syubhat dalam hal pemikiran ini pemikiran ini benar apa enggak? Syubhat. Atau dalam bentuk keyakinan, keyakinan seperti ini benar apa enggak? Syubhat. Rancang. Atau amal ibadah. Amal ibadah seperti ini benar apa enggak? Syubhat. Ya. Jadi kata beliau yang pertama adalah fitnah syubhat. Walaupun di sini justru lebih cenderung kepada sifat dalam bab pemikiran dan keyakinan seseorang. Yang kedua tadi syahwat yakni hal-hal yang terkait dengan hawa nafsu, godaan-godaan yang terkait dengan hawa nafsu manusia. Karena kita pelaku manusia Allah Azza wa ciptakan pada diri kita al-hawa, hawa, suatu keinginan. Ya, al-hawa, suatu keinginan, hawa nafsu, nafsu artinya jiwa. Kita sering hawa nafsu, hawa nafsu, sesungguhnya adalah keinginan jiwa. Tapi lebih cenderung kepada keinginan jiwa yang jelek. Diterjemahkan begitu dalam bahasa kita. Dan dalam bahasa Arab pun ini juga memang lebih identik dengan keinginan jiwa yang tidak baik. Terkait dengan tadi maafiat-maafiat ya uh, misalnya minum kamar, berjudi, zina dan berbagai macam hal-hal yang terkait dengannya. Ikhwan Bidin Rahimahullah, dari dua fitnah ini, yang lebih berbahaya justru yang pertama, yaitu syubhat. Ketidakjelasan dalam pemikiran, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang salah, keyakinan yang keliru, ini justru lebih berbahaya, lebih besar akibatnya. Karena apa? Karena ini lebih mudah dalam merusak agama seseorang dan ketika seseorang terkena itu lebih sulit menyelamatkannya. Baliknya yang Kedua, syahwat. Seseorang pada umumnya muslimin mengetahui jeleknya syahwat-syahwat tersebut. Mengetahui jeleknya. Sehingga untuk dia menjauhi lebih mudah. Karena apa? Karena tahu jeleknya. Dengan mudah dia memahami kejelekan itu dan juga ketika dia masuk dan terpengaruh oleh fitnah syahwat syahwat hawa nafsu lebih mudah diselamatkan kenapa karena dia tahu bahwa dia salah dia tahu bahwa dia salah sehingga seringkali pada akhirnya dia sadar entah nanti sudah tua atau syukur-syukur masih muda sudah sadar Umumnya seperti itu. Makanya yang pertama lebih berbahaya. Ikhwan Fidim rahimahullah Nabi Sallallahu uh, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa di antara sebab ya yang pertama sebab terjadinya fitnah yang pertama. Kenapa orang terfitnah dengan pemikiran yang salah, dengan keyakinan yang salah. Teracuni pemikirannya sehingga menyimpang dari jalan yang lurus. Akidahnya menyimpang dari jalan yang benar. Kenapa bisa seperti itu? Terjerat oleh pemikiran-pemikiran sesat. Pemikiran Syiah, Khawarij, ya, dan berbagai macam pemikiran-pemikiran besar. Kenapa? Kata Nukaim rahimahullah, ini sebabnya adalah Za'ful batirah wa qillatul ilm. Karena ilmu yang sedikit dan za'ful batirah kurang tajam pandangannya, pandangan syar'inya ilmu yang lemah dan kurang tajam pandangan syar'inya terhadap sesuatu. Dan ini dua hal yang saling apa selalu saling berkonsekuensi. Ketika dia ilmunya kurang, maka ketajaman pandangannya yang syar'i juga akan berkurang, tidak tajam. Sehingga ketika ada tawaran pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya dia terpisah dakwah Syiah misalnya awalnya ayo kita mencintai ahlul bait ya tidak begitu dalam dia memandang mencintai ahlul bait seperti apa cara mencintainya siapa yang dimaksud ahlul bait tidak tajam dia memandang sana sehingga ketika ada tawaran seperti itu, bagus. Siapa yang nggak suka dengan Abdul Bait, keluarga Nabi. Ternyata cinta terhadap Abdul Bait ditafsiri dengan pemahaman dan pengamalan yang salah. Abdul Baitnya sendiri di kota-kota Ya, justru Aisyah bukan termasuk Abdul Bait. Istri Nabi mencintai Ahlul bait sampai mengkultus Ali menuhankan Ali mencintai Ahlul bait sampai nanti para imam yang mengikutinya dikultuskan sampai memiliki menurut keyakinan mereka sifat-sifat ketuhanan. Ya. Nah, mestinya seorang bukan hanya terkait dengan lubuhnya, cinta Ahlul bait. Nah ini karena zaful basirah, kurang tajam dalam memandang sesuatu. Dan karena tadi killa tidak elok, ilmunya kurang. Datang padanya subhanya orang-orang khawarij. Apa siarnya mereka? Berhukum dengan hukum Allah, menerapkan hukum Allah. Kalau dia sekedar memandang saja lahiriahnya. Wah bagus. Memang kita sebagai seorang muslim harus berhukum dengan hukum Allah. Dia tidak termasuk apa di balik slogan ini dalam keyakinan mereka. Ternyata di balik itu mengkafirkan semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan seterang tangan tidak mengklasifikasikan orang yang berhukum dengan selain Allah ini karena keyakinan atau karena terpaksa. Karena dorongan hawa nafsu atau karena memang dengan rela dan meyakini bahwa itu lebih baik daripada hukum Allah. Tidak cermat memahami kami ke sana. Sehingga dia terima saja. Betul. Kita harus rukun dalam semua. Hanya diikuti ajakan mereka sampai menjauh daripada seratus mustaqim. Yang akhirnya apa? Serampangan dalam mengkafirkan orang-orang yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Ba'ful basirah. Terfitnah dia. Terkena fitnahnya orang-orang khawarij. Subhatnya kerancuan pemikiran orang-orang khawarij. Kenapa? Ba'ful basirah tidak tajam pandangan agamanya karena kurangnya ilmu juga. Ikhwan Bidin rahimahullah dan ini kurangnya ilmu atau pandangan yang lemah ini juga mungkin disebabkan oleh sebab yang lain ya sebabnya suatu sebab apa itu Pemahaman Pemahamannya memang fahmun fasik kata pemahaman yang rusak. Kenapa pemahaman yang rusak? Karena dia tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Memahami dengan pemahaman dirinya, pemahaman pimpinan jemaahnya. Mestinya dia memahami istilah-istilah agama, ayat dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu Alaihi ajmain yang telah dikatakan oleh Rasulullah sebagai umat terbaik dalam agama ini pemahamannya yang terbaik mereka nah jadi ini sebab ketidaktajaman pandangannya sebab kurangnya ilmu adalah apa pemahaman yang rusak karena dia tidak mengikuti pemahaman yang benar yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum mungkin juga karena naklun kajib. Dia memahami agama ini dari sumber yang itu tidak benar. Hadis yang palsu, hadis yang lemah. Ucapan para ulama yang sebetulnya ulama tidak mengucapkan itu didustakan atas ulama tersebut misalnya. Nah, ini semua adalah sebab-sebab yang mengarah kepada fitnah syahwat, subuhai. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ini yang sudah jelek seperti ini dibarengi dengan apa? Dengan uh, fasadul memang niat yang tidak baik. Dan cenderung mengikuti hawa nafsu, maka ini semakin parah. Karena ada kalanya orang yang terkena fitnah subhat ini, niatnya baik. Niatnya baik. Ketika ada orang-orang yang uh, ketika itu apa berzikir tapi tidak mengikuti contohnya Rasulullah. Diingatkanlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang perbuatan mereka. Kenapa kalian seperti ini? Kalian belum jauh dari masa kenabian. Baginya Nabi belum usang. Ya. Bejana-bejana Nabi belum pecah. Oh, kalian sudah mengamalkan keamalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa jawab mereka? Mereka mengatakan, يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير Wahai Abu Abdurrahman, kita ini tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami berbuat seperti ini hanya punya niatan yang baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? kami min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang ingin baik tapi tidak mendapatkan kebaikan. Nah, artinya di sini ada seseorang yang terkena subhat-subhat, pemikiran yang tidak benar, pemahaman yang tidak benar, walaupun niatnya itu baik. Nah, kata yang tadi apa? Kalau sudah terkena subhat dan memang niatnya tidak baik, niatnya tidak benar, cenderung mengikuti hawa nafsu, ini tambah hancur-hancur. Seperti misalnya kalau dulu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang Allah Azza wa sebut mereka sebagai al-maghdub alaih, orang yang dimurkai Allah. Mereka jauh dari agama, meninggalkan agama, menyeleweng dari agama, dan disertai dengan apa? Niatan-niatan yang tidak baik. Memang niatan-niatannya tidak baik. Nah, Allah Azza wa Jal telah berfirman di dalam ayatnya pada surat An-Najm, "Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus." Mereka itu tidak mengikuti kecuali azan. Hanya dugaan-dugaan Wama tawal antus dan sesuatu yang disenangi jiwa kita. Dua hal. Dugaan-dugaan dan sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Ini artinya apa? Dugaan-dugaan berarti apa? Bukan ilmu, kelemahan dalam ilmu. Ini yang diikuti mereka. Dan mata awal nafsus, yakni apa? Keinginan-keinginan hawa nafsu. Terkumpul dua ini. Hancur. Tambah kemungkinan itu. Makanya Allah Azza wa Jalla juga berfirman terhadap Nabi Dawud menasihatkan, Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi maka berhukumlah atau maka berilah hukum di antara manusia bilhak dengan kebenaran wala tattabi'il hawa dan jangan ikuti hawa nafsu. Nah, dua nasihat Coba hukum dengan kebenaran, berarti hukum dengan ilmu. yang mantap, yakin, tidak dengan kebodohan. Yang kedua, jangan ikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak dilakukan ini, apa akibatnya? Fayudillaka an sabilillah. Maka ia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Jadi kalau begitu harus mengikuti ilmu yang benar, yang yakin, yang mantap dan menjauhi mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak maka hancur. Ikhwan Ibn Rahimahullah kata Ibn Qayyim Rahimahullah bahwa fitnah subuhat ini ini yang ada pada orang-orang munafik dan orang-orang ahli bidah. Ini yang menimpa mereka. Orang-orang munafik lebih cenderung kepada fitnah ini. Mereka menyimpang karena ini menjadi orang-orang munafik dan menjadi orang-orang sebagiannya ahli bid'ah. Mereka terjerat di dalam fitnah-fitnah subuhat, pemahaman-pemahaman yang tidak benar, keyakinan yang tidak benar, sehingga sulit mereka akan keluar. Maka Rasulullah mengatakan, Inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'ah, hatta yada'abit. Kemudian Allah Azza wa menutup taubat dari seorang pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Kenapa tertutup? Apa enggak mungkin taubat sama sekali? Bukan itu makna. Mungkin taubat kalau Allah beri hidayah. Tapi sulit untuk taubat. Kenapa? Karena dia meyakini kebenaran yang dia lakukan. Bagaimana mau tobat? Bukankah tobat itu langkah awalnya menyadari kalau dia salah? Sementara dia belum menyadari kalau dia salah. Berbeda dengan yang terkena syahwat, dia sana dia menyadari sejak awal dia sadar saya salah. Sehingga untuk melangkah pada taubat lebih mudah. Ikhwan kita rahimakumullah. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, لا ينجي من هذه الفتنة إلا تحرير متابعة الرسول وتحكيمه tidak akan menyelamatkan seseorang dari godaan dan ujian dan penyelewengan ini kecuali betul-betul orang mengikuti Rasulullah. Betul-betul mengikuti Rasulullah. Dan itu menjadi uh, penentu langkah kita. Makanya kata Allah tadi dalam ayat apa? Hati-hati orang yang menyeleweng dari perintah Rasul. Maka dari itu kalau kita paham supaya tidak terkena fitnah, ikuti Rasul yang sebenar benar Kita dalam keyakinan apa? Keyakinan Rasulullah ikuti. Dalam ibadah bagaimana ibadah Rasulullah ikuti. Dalam akhlak bagaimana akhlak beliau ikuti. Dalam bermuamalah dengan anak istri kita bagaimana yang Rasulullah sampaikan ikuti. Dalam perdagangan jual beli dan berbagai macam lahan perekonomian, bagaimana yang Nabi lakukan ikuti. Bagaimana dengan sikap beliau terhadap sesama atau tetangga ikuti. Dan begitu seterusnya. Kata beliau, fi dikti ad-din wa Dalam urusan agama yang lembut maupun yang kasar. Artinya yang kecil maupun yang besar. Ikuti Rasulullah. Ini obatnya. Kalau tidak, maka kita tetap akan berada di dalam kubangan fitnah syubhat. Beliau juga mengatakan dalam lanjutan penjelasannya Kafir nafsu syubhat tak yakin. Juga syubhat-syubhat ini bisa ditepis dengan al pemahaman agama yang mantap, benar dan mantap tentunya. Bukan mantap dalam salah, tapi mantap dalam kebenaran. Ini juga perlu, karena sebagian orang sudah benar, ketika terkena syubhat oh ya kan? Makanya ulama itu mengatakan, hati-hati kalau kamu duduk dengan seorang pelaku bid'ah, ya, kenapa? Karena ينبس عليكم ما تعرفون akan membuat terang itu apa yang sudah kalian ketahui. Ini. Ya. Ini yang dimaksud tadi. Jadi ilmu agama yang kita ketahui dengan benar pegang kalau itu sudah benar dalilnya ayat atau hadis dan ini pemahaman para sahabat pegang yakini mantap Jangan mudah goyah. Jangan mudah goyah. Nah ini juga salah satu obat menghindarkan kita daripada fitnatul syubuhat. Ya. Ikhwan Rahimahumullah Jadi ketika berbagai macam tawaran-tawaran penyimpangan dan kesesatan yang di tawarkan kepada kita melalui berbagai macam media cetak maupun elektronik kita punya pegangan yang kuat tadi dan yakin kita nggak akan terpengaruh ingat dulu pesannya Jabat Ibnu Taimiyah kepada Ibnu Qayyim Qayyim itu orang murid Ibnu seorang guru si murid datang kepada gurunya bagaimana ini ada permasalahan begini sering konsultasi karena berbagai macam sifat-sifat tadi. Maka kata Nutaimah rahimahullah, jangan kamu jadikan kalbun itu seperti uh, busa. Seperti busa. Kena air langsung nyerah. Ya. Tapi jadikan kalbun itu seperti kaca. Ketika kena air, nyerap lewat saja, lewat saja. Begitu. Nah ini karena apa? Karena yakin tadi, mantap pokok. Sehingga ada sifat-sifat yang dia dengar atau dia baca, dia tidak terpengaruh. Karena mantap tadi. Tapi kalau nggak mantap, seperti hari saya, riba, Serap lagi, serap lagi. Istilahnya Ibn seperti apa? Dusta sudah menyerah. Jangan seperti itu. Teringat kembali kepada cara pengobatannya dan cara menghindari pada fitnah syubhat yaitu dengan betul-betul mengikuti Rasulullah dalam urusan agama kecil maupun besar, kemudian yakin dan mantap. Tidak goyah, tapi kokoh. Adapun fitnatik syubhat syahwat fitnah syahwat yakni ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya tadi maksiat yang jauh dan ini juga tidak kalah dahsyat ya, di masa kita ini apalagi yakni semakin dekat ke kota-kota besar di sini Semakin dekat pada ke Jakarta sana, tuh syahwat, semakin besar, semakin besar. Dan sesungguhnya di mana-mana sekarang. Dengan sarana televisi sampai di pucuk-pucuk gunung pun, di desa-desa yang apa paling atas acaranya dengan yang di ibu kota Sehingga yang di sini dengar misalnya eh, apa namanya Sinetron eh, sinetronnya Sinetron yang Lu dan bui di Kucu Gunung sama dengarnya seperti itu juga. Lu dan bui padahal agak kurang bisa. Sampean dan panjenengan. Karena itu kalau ngomong. Tapi sinetronnya Lu dan bui. Artinya di sini apa? Sarana-sarana seperti itu sudah di mana-mana yang berbau syahwat sampai di pucuk-pucuk gunung seperti kata saya tadi. Artinya di desa-desa tertinggi seperti itu. Pelosok-pelosok dengan sarana. Dan masih banyak lagi. berhasil sarana-sarana syahwat makin banyak mengitari kita, mengelilingi kita, bahkan menarik-narik kita. Na'udzubillah. Kalau bukan karena Allah dan karunia-Nya, kita na'udzubillah akan terjerumus pada fitnah syahwat ataupun syubhat. nah Ya, makanya ini pentingnya kita menghindari. Bukan artinya kita seorang ya ingin jadi orang yang sok kuat mendekat-dekat dan saya nggak akan berpengaruh. Bukan begitu caranya. Yang diajar oleh kita adalah menjauh. Jangan sok Dekat-dekat saya nggak akan berpengaruh. Siapa yang bisa menjaga kalbu? Ulama dulu mengatakan apa? Al al apa? Al qulubu al al al khattat. Kalbu lemah. Sifat itu menyambar-nyambar. Makanya kata Rasul dulu, ya, memberikan pesan. Kalau kalian dengar ada dajjal, jangan malah penasaran. Saya mau ingin tahu. Terpengaruh, enggak, terpengaruh, saya tahu. Nah, itu artinya apa? Sohidi tadi. Sok percaya diri, sok kuat. Nabi katakan jauh. Dan subhanallah terbukti ya dalam keterangan beliau ada orang yang mendekat-dekat yang tadinya PD tadi akhirnya ikut dajjal. naudzubillah Karena Rasulullah mengatakan bahwa inna al ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya kalbu manusia itu di antara jari-jari Allah dari dua jari dari jari jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sebagaimana Allah kehendak. Ini yang namanya qalb, yataqallab. Qalb. Qalb terdiri dari apa? Huruf qaf, lam, ra. Ini isi. Kalau kata kerja, yataqallab. Itu artinya berbolak-balik. Ya, Ya, kalau Qalaba ribu membalik. Sama. kalau Qalaba ribu membalik. Kata orang Arab, kenapa kolbu ini dinamai kolbu? Karena mudah bergolak balik. Itu akar kata dari kolbu adalah membalikkan berbolak balik. Nah, dari situlah jadi kita menjauhi tempat-tempat fitnah dan sarana-sarana fitnah supaya kita terjauh daripada situ. Kita pernah duniawi, ya terkadang berupa harta, terkadang berupa wanita, terkadang berupa pangkat. Subhanallah disebut semua oleh Nabi. Terkait dengan harta harus mengatakan di ahli umat yang fitnah. fitnah tu umat al almar. Tiap-tiap umat itu ada cobaannya. Cobaan berat bagi umatku adalah harta. Coba aku perhatikan ini. Betapa banyak yang karena harta orang menyimpang dari ajaran Allah. Saling menipu, saling berbohong, bahkan saling yakni persaingan yang tidak sehat, bahkan sampai saling membunuh, bahkan juga memutus silaturahmi karena apa? harta. Coba dihitung, bisa nggak untuk tidak bisa itu nanti. Tapi ini. karena harta. Karena perempuan Nabi katakan dalam hadis, tidaklah ditinggalkan godaan yang lebih besar bagi laki-laki, bagi umatku daripada godaan wanita, fitnah dan nisa. Betapa banyak orang menyimpang dari agama Allah karena perempuan. Menyimpang dari sini kepada pemikiran Islam ada apa enggak? Ada. ada. Ya, contoh kalau zaman dulu Imran bin Syaitan. Seorang ulama dulunya perawi hadis. Imran bin Syaitan menikah dengan seorang wanita kawari Ya, pede tadi. Ya, maunya mempengaruhi si wanita untuk apa? Jadi ahli sunnah. Tapi malah dia yang terpengaruh jadi kawari Dan memuji pembunuh Ali radhiyallahu anhu. Yang bunuh Ali dipuji oleh dia. Ini karena wanita menjadi sesat. Ada pula karena wanita jatuh dalam syahwat zina. Ya. Dan yang zina bertingkat-tingkat sampai tingkat yang terbesar. Dan itu sangat banyak. Nah, terhitung lagi yang hamil di luar nikah. Harta apa namanya tadi? Kedudukan pangkat, syarat dalam agama. Nabi katakan, tidaklah dua ekor serigala yang lapar dan merusak kekawanan anak kambing lebih parah daripada merusaknya harta apa ambisi dan kedudukan terhadap agama Islam. Ini gambaran fitnah duniawi. Serf ambisi dan syarat pangkat kedudukan jabatan. Nabi membandingkan dua ekor serigala yang merusak kawanan anak kambing. Mau jadi kayak apa? Satu saja sudah hancur-hancuran, dua ekor serigala merusak. Serigala lapar lagi. Dibani jayaan Serigala itu nggak seperti harimau. Kalau harimau dapat satu makan sudah kenyang tinggal yang lain. Ya, harimau. Kalau serigala tidak. Dia makan satu aja nggak habis dia. Tapi semuanya dia sukai dia bunuh. Yang ini gigit, yang itu digigit sampai banyak yang mati, yang dia makan satu aja nggak habis. Makanya nanti perumpamakan bukan dengan makan atau harimau tidak. Nabi umpamakan dengan sigal. Saking rusaknya ternak. Dua lagi. Ya, Lapar dua. Merusak kawanan anak kambing. Ini kata Nabi tidak lebih parah daripada merusaknya adalah Ambisi, syaraf, dan apa mencari kedudukan terhadap agama seseorang. Ini lebih merusak agama dua ini daripada kadar merusaknya apa rijalah itu. Ini di antara fitnah dunia. Maka hati-hatilah. Hati-hati bagi semua. Waspada. Satu fitnah. Hati-hati. Hindari dari fitnah-fitnah. Nah, Ikhwan rahimakumullah dan berbagai macam yang lain bermuara semuanya bukan semuanya tapi umumnya pada hal tadi. Lalu perhatikan fitnah dunia ya kepada itu itu kurang lebih. Harta, wanita, apa tadi jabatan dan ambisi. Itu kurang lebih. Beda curahnya saja. Beda modusnya tapi inti-intinya kembali kepada itu. Maka dia Ikhwan Muslim rahimahumullah, bagaimana mengobati ini? Kata Ibn Qayyim rahimahullah, untuk mengobati daripada fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syahwat ini adalah dengan apa? Disabr. Sabar. Sebetulnya umumnya sudah tahu yang seperti itu tidak boleh. Tapi kebanyakan orang nggak sabar. Ya. Homer. Ya. Yang kemudian dengan berbagai macam narkoba sekarang ini masa muslimin tidak paham itu haram semuanya umumnya paham cuma nggak sabar menahan nggak sabar menjauh zina dengan berbagai macamnya. Masa nggak tahu itu haram? Tahu, cuma nggak sabar. Isbir menikah. Judi, masa nggak tahu judi haram? Ya. Dan berbagai macam. Jadi intinya pada umumnya karena ketidaksabaran. Maka kata Nursayyid untuk menghindari itu sabar sabar untuk tetap taat kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat, sabar dengan apa yang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada kita harta, ya gajinya sebulan lima ratus ribu. Sabar, takdirnya itu. Sabar tetap taat, sabar meninggalkan maksiat, jangan karena nggak sabar dengan takdir, akhirnya nggak sabar dan berbuat maksiat yang curi. Meninggal benar Ya. Sabar belum dikasih istri, sabar. Takdir Allah itu. Sabar. Jangan akhirnya nggak sabar buat maksiat. Meninggalkan kita atas, nggak sabar dalam tetap taat. Nggak sabar dalam meninggalkan maksiat, karena nggak sabar dalam apa? Menerima takdir Allah Begitu pula hal yang lain. Jadi obatnya adalah apa? Sabar. Oleh karenanya, ketika ada seseorang yang bisa menghiasi dirinya dengan kesabaran yang seperti ini dan keyakinan yang seperti tadi, dia akan menjadi tokoh agama, panutan dalam agama. Seorang raul akan menjadi imam panutan dalam agama ini ketika dua hal itu ada pada dirinya dengan dengan tokoh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka A'immah para imam, tokoh-tokoh agama, panutan-panutan agama, teladan-teladan dalam agama yang bermakna yang sebenarnya. Walaupun tidak dikenal orang, walaupun yakni tidak tersohor, tidak populer, tapi dia sendirinya adalah pimpinan dan tokoh agama, teladan dalam agama. Kapan itu? Lama sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dengan sabar yang menghindar dari fitnah-fitnah syahwat dengan yakin dia terhindar daripada fitnah-fitnah subhat. Sempurnalah dia dalam dakwah ini. Dalam kesempurnaan ada manusia. Jadilah dia seorang imam, wanita, tokoh dan pimpinan. Begitulah ya, ikhwan fitin rahimakumullah dan berikut ini beberapa wasiat para ulama dulu. Di antaranya mereka mengatakan Ihzaru minan nasi silsain Jauhi dari manusia Hati dari manusia dua golongan Sahibu hawan Qad fatanah hawahu وصاحب دنيا قد أعمته دنياه seorang pengikut hawa nafsu yang sudah tergoda dengan hawa nafsunya dan seorang pencari dunia yang sudah buta karena dunianya dua golongan ini yang satu fitnah jatuh dalam fitnah syubhat yang satu jatuh dalam fitnah syahwat Nasihat yang kedua dari ulama salaf rahimahullah, ihdaru fitnat al-alim al-fajir wal 'abid al-jahil fa inna fitnatahuma fitnatun li kulli maftud. Hati-hati oleh kalian. Godaannya al-alim al-fajir orang berilmu tapi fajir. Jahat wal abidul jahil atau ahli ibadah tapi jahil. Yang pertama terbuka fitnah syahwat. Orang yang berilmu, paham. Tapi fajir, jahat. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, al-abidul jahil. Ahli ibadah tapi jahil. Kenapa? Karena syahwat. Apa? fitnah rajin ibadahnya tapi pemikirannya caranya menyimpang. Fa'inna fitnatahum fitnatun likulli maqdud. Godaan mereka berdua adalah godaan besar bagi tiap-tiap orang yang tergoda. Apakah dari jenis pertama atau kedua? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa asku kulli fitnatin innama huwa min taqdim rayi 'ala wal hawa 'ala al-'aql dan asal usul setiap fitnah adalah karena takdimur ra'i ala syar' lebih mengutamakan akal pikiran daripada syariat mengutamakan perasaan daripada syariat logika daripada syariat atau takdim al-hawa ala al-aql lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada akalnya lebih mengutamakan keinginan-keinginannya daripada akalnya. Contohnya apa? Yaitu orang-orang yang berbuat maksiat. Dia tahu maksiat ini jelek. Secara saya terakal akal pahamnya sebagai jelek. Tapi karena kalah dengan hawa nafsunya, dia langgar. Nah, ini artinya apa? Tabdilul hawa al akal. Lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada akal kita. Ini kata yang terakhir. Dan yang terakhir, Ya, di antara upaya untuk menyelamatkan daripada fitnah dan senantiasa kita berpegang teguh dengan para ulama yang tokoh Para ulama yang tokoh Karena para ulama rahimahullah dengan keutamaan yang Allah berikan pada mereka tapi di dalam menghadapi berbagai ujian, berbagai ujian subuhat Allah berikan sebagian ulama kelebihan daripada yang lain tanpa mengurangi penghormatan kita kepada para ulama, tapi secara kenyataan kalau sebagian ulama Allah berikan kekokohan lebih daripada yang lain. Maka dalam fitnah-fitnah itu Rasul mereka yang kokoh-kokoh tersebut dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Mutqadi dalam sebuah ceramahnya dalam bab ini kata beliau Imam Ahmad rahimahullah ketika datang fitnah di masa beliau. Kita tentu sering mendengar bagaimana kita beliau ditekan agar mengatakan Al-Quran itu bukan Allah, tapi makhluk. Beliau nggak mau. Dan karena itu satu, dua, tiga dan banyak dari ulama disiksa. Bagian yang meninggal, bagian yang dipenjara. Dan Imam Ahmad termasuk yang disiksa. Datang para fukoha bukan awam, fukoha, ahli-ahli fikih di Baghdad ketika itu dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan innal amra qad fasya wa tafaqa. Urusan ini oleh Imam Ahmad sudah menyebar. Ini juga kita lihat akibat. Kama syarah, kita lihat. Wa tafaqa dan semakin membesar kurban semakin banyak. Yani kenapa kita tidak gulingkan saja pemerintah? Yang ketiga itu Khalifah Al-Ma'mun. Ya, atau berikutnya Al-Muntasim. Dan berikutnya Al-Wadi. Imam Ahmad rahimahullah sendiri menghadapi para ahli fikih tadi ketika mengajak beliau untuk memberontak apa kata beliau? Ah, Ada khilaful asar. Ini tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Ajakan kalian ini tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Ya. Tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Hati-hati kalian. Yang menimpa para ulama itu adalah cobaan-cobaan yang terkait dengan pribadi-pribadi mereka. Jadi kalau kalian tidak memberontak, nanti bencananya itu umum, tidak hanya menimpa ulama-ulama saja. Kita ambil kesimpulan penting di sini. Ya, bahwa ketika terjadi suatu hal yang kata seperti itu, para ahli fikih bicara, hampir-hampir tergelincir. Apa mereka nggak tahu hadis-hadis tentang ketaatan kepada wajah Allah? Jelas tahunya. Cuma ketika melihat kurban satu, dua, kanan, ini dan itu, bisa apa? Bisa tergelincir karena terbaru keadaan. Ya, tadi Muhammad ya itu semua tidak membuat beliau kemudian terpengaruh keadaan dan terdorong emosinya dan melanggar Rasul tidak. Maka beliau mengingatkan para ahli fikih tadi yang banyak. Nah, ini contoh. Begitu pula di masa-masa sekarang. Di masa-masa sekarang, para ulama rasul bil ilm yang kokoh dalam ilmu dalam menghadapi fitnah-fitnah itu Sepegani ucapan-ucapan mereka. Bukan berarti yang lain bukan ulama, ini, iya, ulama banyak. Tapi dalam menghadapi fitnah-fitnah ini, Allah berikan sebagian mereka kelebihan dibanding yang lain. Sehingga Allah menjaga, Bismillah ya. Allah, Allah jaga dan mereka agama ini dari berbagai kesesatan. Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini dengan mereka dari berbagai kesesatan dan penyimpangan. Maka inilah pentingnya dulu maupun sekarang dalam rangka menghindari daripada syahwat, syubhat, berpegang dengan apa? Bimbingan para ulama yang rasulun bil ilm yang Allah berikan pada mereka kelebihan dalam bab Demikian yang bisa saya bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat tidak ada kesalahan yang kurang dan mohon maaf sebesar-besarnya dan tidak ada kebenaran maka itu dari Allah Azza wa Jal dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga amal ini dari kita semua menjadi amal yang saleh dan menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.